latudaruna tasukuna bal ru'yatun wali idha biha di ni'ma didda'a fal kufar ah mahdud hmm. salah ah hmm. ah wa yumatta'una biha yassaruna laha wa yassaruna laha fadlan minhu طيب جزاك ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Tolong diperhatikan ya ikhwah. Kita masih dalam lanjutan hadis-hadis terkait dalam masalah ru'ya Ini ru'yatul mu'minin rabbahum yaumal qiyamah. Sekarang kita hadis apa sampai pada hadis yang bernomor 7436. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا حسين الجؤفي عن زائدة حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم حدثنا جرير أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته Hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu Beliau menuturkan pada satu hari pada satu malam yakni malam bulan purnama Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami maka beliau berkata Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat ini. Ini adalah apa? qamar lalatal badr bulan pada bulan purnama la tudamuna fi ru'yatihi jumlah ini dikatakan naat kalian melihat bulan purnama ini ya kan sebagaimana kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini ini namanya tasbih ru'ya bil ru'ya bukan tasbihul mar'i bil mar'i. Kama ini adalah huruf untuk menyerupakan. Kaf di sini untuk apa? Untuk tasbih. Apa tasbih? Penyerupaan. Tapi di sini yang diserupakan adalah ru'ya dengan ru'ya bukan mar'i dengan mar'i. Apa mana mar'i? Hmm? Rahman. Mar'i itu apa? Hah? Kalau ru'ya apa bedanya ru'ya dengan mar'i? Aidan. Nah. Hmm. Rukyah Ru'ya penglihatan. Ayo. Jadi rukyah itu adalah melihat yang kelihatan apa? Melihat. Kalau mar'i yang dilihat. Jadi sini yang diserupakan apa? rukyah. Kalian melihat Allah nanti pada hari kiamat seperti sifat kalian melihat bulan. Bukan kok yang diserupakan itu yang dilihat Allah diserupakan dengan bulan tidak. Tapi sifat melihat Allah dari sisi terangnya dan jelasnya Sebagaimana kalian pada hari ini, sekarang ini melihat bulan purnama jelas dan terang. Diberikan sifat untuk menjelaskan tentang keibia melihat tadi. La tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak merasa terhalangi dalam melihat Allah tadi. Sebagaimana kalian sekarang ini melihat bulan tidak ada penghalang sedikit pun. Tidak ada kegelapan sedikit pun terang benderang. Gamblang. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah nanti akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Baiklah. Baik. Itu namanya di sini tasbihu ru'ya birru'ya bukan tasbihul mar'i bil mar'i. Mar'i itu semaf'ul. Kalau ini masdar dari kata ro'a. Ro'a punya masdar berapa kemarin? Tiga. Kalau roya masdar dari ro'a menunjukkan makna melihat dengan mata. Kalau roya masdar dari ro'a juga melihat dengan apa? Dengan helm, dengan mimpi. Kalau ro'yun masdar dari ro'a juga apa? Melihat dengan dengan hati. Nah itu. Dan di sini pakai masdar ru'yah. Ru'yatun berarti benar-benar melihat dengan mata kepala. Inilah yang sebagai penguat dan pendukung bahwasanya benar-benar orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan ru'yah kepada Allah taala. Maaf ya, Pak. Ah, Maka dipahami di sini. Innakum satarawna rabbakum ka yawmal qiyamah kama tarawna hadha. Sebagaimana kalian melihat ini, ya ini apa ya, biru ya bukan mar'ibil. mar'i, bukan menyerupakan antara Allah dengan bulan. Tapi menyerupakan kalian melihat Allah terangnya, jelasnya sebagaimana sekarang ini kalian melihat bulan pada saat ini pada bulan purnama ini la tudamuna fi ru'yatihi. Fahimna ya, Pak? Dan sebelumnya hadis yang telah kita baca juga hadis yang bernomor sab'al wa arba'mi'a wa khamsa wa talatin 7435. Di sana Syekh bin Bas menegaskan dengan komentar yang sedikit yakni muayanatan ay musyadatan. Innakum satarawna rabbakum iyanan yakni apa? Musyahadatan, benar-benar melihat terang tanpa adanya penghalang sedikit sedikit pun. Kemudian diberi penjelasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya di sini? Apa makna yang sini? bahas ini? Yakni muayyanatan ay musyahadatan kemudian disambung dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Ini adalah ta'assub. Mujahid. Perhatikan. Dengan begitu gembira Syekh bin Bas rahimahullah menanggapi hadis ini. Kalau ahli tawil, mereka maunya tidak terima dengan hadis ini dipahami secara zahirnya dan berhujah dengan sebagian perkara-perkara yang dianggap mereka sebagai pendukung seperti perkataan Allah kepada Musa Lan taroni lan dikatakan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin huruf yang menasabkan fi'il mudhari dan maknanya adalah nafi dan konsekuensinya adalah istiqbal nanti yakni kamu nggak akan melihat aku Kemudian beri komentar oleh mereka, yakni mu'abbadan, selama-lamanya. Dan ini adalah pendapat yang lemah sekali. Lemah sekali. Beri salah, gelugas turu. Bu, saya gelugas turu. Nah, enggak bangku lu, enggak buku, enggak apa, meja, enggak tega. Ketara turu. Baik. Kemarin bait dari Imam apa? Ibnu Malik apa yang sampai kapan bantah terhadap orang yang berusaha dengan lan untuk nafi selamanya? Sampai kapan? Nah, terus apa? fakoh lurtut wasiwahu fakduda. Pemandroa ro'a nafya bilan muabbadah Fakulur dud wasiwahu fakduda. Siapa yang punya pandangan? Nafi dengan lan tuntanya adalah selama-lamanya, maka perkataannya tolaklah. Dan yang selain mengatakan takbid ini, maka perkataan itu engkau anggap dan engkau ambil. Tapi aku perhatikan, Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala, makna hadis ini la makna la tudamuna ay la yalhaqukum la yalhaqukum daimun. Makna la tudamuna fi ru'yatihi. Dalam arti itu jadi makna la tudamuna yakni tidak nah, menemui kalian daimun. Jadi kalian nggak akan terikuti kegelapan dalam melihat itu. Nah, kalian jumpai kegelapan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Daim gelap. Wa kullu minkum yara rabbahu min duni zahmatin wala masakkatin kama taras samsa wal qamara tuna zahmatin wala masakkatin. Wa kullun dan masing-masing dari kalian ini semuanya dari Bani Adam orang-orang yang beriman tentunya. Berapa bilangannya? Wallah ta'ala. Dengan bilangannya berapa? Miliun. Kita nggak tahu. Orang-orang yang beriman dari Bani Adam. Masing-masing dari kalian semuanya. Dengan syarat mereka beriman. Melihat Rabbnya tanpa zahma. Zahma apa namanya? Tanpa kesempitan. Zahma tanpa masyarakat, tanpa kesulitan. Sebagaimana kalian semuanya sekarang ini melihat matahari dan melihat bulan tanpa adanya kesempitan, tanpa adanya kesulitan. Orang satu hamparan seluruh dunia. Taruhlah sekarang ada di pertengahan hari melihat matahari. Apakah ada yang ketutupan? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada yang kesulitan. Ketika di hamparan kalau di dalam bangunan tentu. Tapi di hamparan luas. Demikian juga. Ketika kita keluar ke tempat yang lapang di bulan purnama, satu di antara kita nggak ada yang terhalangi ketika melihat bulan purnama dengan syarat tidak ada mendung tadi. La tudomuna fi ru'yatihi. dunahu sahabun. Seperti kalian melihat bulan yang tidak ada awan pun yang menghalanginya. Ah, Farkom. Guyang guyu. Berarti kan tanya suruh ngapal baiknya ibu nama aja nggak ada yang ngapal. Oh, baru kemarin baru tiga hari yang lalu. Iya loh. Ditulis, ditulis, ditulis. Penamu itu untuk apa? Paman rohan Nafia bilan mu'abbadah. Fakulurdut wasiwahu fakduda. Saiki ngono ora apal-apal sore. Ya ngono piye? Ya belajar Yaman sampai Yamin ngono ora apal. Yaman sampai Yamin? Yamono Yamini. Sejak hari itu sampai sekarang. Nah itu perhatikan. Tulis. Pemandu anak pia bilan mu'abbada fakul urdud wasiwahu duda. Hmm. anak pia Waman ro'an waman ro'an nafya an nafya bilan dengan lan yang maknanya adalah takbid maka perkataannya tolaklah dan selainnya selain takbid maka engkau ambil. Tapi perhatikan ru'yatun azimatun ru'ya yang sangat agung penglihatan pandangan yang sangat besar sekali ya kan jadi pandangan yang sangat besar sekali kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya Ini orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman. <clears throat> Zahiratun iyanan wa musyahadan, terang iyanan tadi. Musyahadan. yakni tanpa adanya sedikit pun penghalang. Ini menunjukkan bahwasanya konteks seperti ini menunjukkan nafiul majaz. Ya kan? Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadza la tudamuna fi ru'yati. Susunan seperti ini la yatatarraq ilaihi al-majaz. Bagi mereka yang memahami adanya majaz dalam syariat kadang mungkin akan berhujat dengan majas sehingga akan menafikan ru'ya dan majas itu ketika ada penghalang-penghalang untuk adanya majas ini pun sudah nggak bisa dipakai jadi nggak ada ihtimal majas sama sekali bagi mereka yang berhujat dengan majas apalagi majas ini adalah yang benar dalam muhdas dalam din bid'ah kan Bahkan majas termasuk tauhid. Majas termasuk tauhid sebagaimana penegasannya alimah imam al Qayyim dalam kitab beliau Sawaikul Mursalah. Beliau mengatakan kasru tauhid salis menghancurkan tauhid yang ketiga yaitu majas. Beliau menghancurkannya dengan 6, 50 segi. Kalau 51 segi itu. 50 segi penghancuran untuk majas. Dalam kita beliau Sawaikul salah Dan syarat-syarat lafaz itu dikatakan majas ada syaratnya. Sementara seperti ini nggak ada nggak terpenuhi syaratnya. Karena takkid dengan beberapa takidat dengan beberapa penguat seperti laisa dunau sahabun la dua fi ru'yatihi Mujahid, Muhammad, aja awor nek awor gak gelem ngrungokno sejajaran ngono dhewe-dhewe oh, pun dicelup bolak-balik Baik. Apabila di akhir dalam lafaz yang lain. La tudaruna. Ini juga termasuk benar-benar nggak ada madarat sama sekali. Ketika kalian melihat Allah Subhanahu wa taala layan sekarang kalian melihat bulan tanpa adanya matarat. Yakni tasukuna fi ru'yati bal ru'yatun dhairatun. Kalian enggak ada keraguan sama sekali dalam ru'yah kepada Allah saat itu sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama bahkan ru'yatun dhairatun ru'yah yang sangat jelas lihat dengan melihat yang sangat jelas. Waliyuzami hadhihi ni'mah 'alal mu'minin zakarallahu dibdaha bihaqqil kafirin dan dikarenakan besarnya nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat ru'yah. Atas orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan lawan daripada ru'yah. Lawan daripada nikmat yang besar ini Ya ini terkait dengan haknya orang-orang kafir maka Allah taala berfirman kalla innahum arrabbihim yauma idzil mahsubun sekali-kali tidak sungguh mereka kufar pada hari ini atau pada hari itu mereka tertutupi dari rob mereka tertutupi dari pandangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal kuffaru mahzubuna anha. Maka kufar mereka tertutupi dari apa? Dari ru'yah. Enggak mampu melihat. Wal mu'minuna ma'dunun lahum fiha dan orang-orang yang beriman sedangkan orang-orang yang beriman ma'dun lahum. Ma'dun ini sim apa? Sim ma'ful. Belum adinya apa bunyinya? Ah. Adana. Adana udunun kuping. Ayo. Siapa yang hafal? Saya tahu? Ridwan. Adana udunun kuping ayo header. Adina ya'zanu bukan adana adina ya'zanu nah, idnan ya kan bahwa bahwa adinun wadaka ma'zunun ya kan kalau adana ya aduna apa? U, udun. Tapi perhatikan. Dan orang-orang yang beriman dapat izin bagi mereka. Diberi izin, diizinkan untuk mereka dalam ru'yah. Wa yumatta'una Nabiha, wa ta'un. Nah. Wa ta'un mereka diberi nikmat dengan dengan ru'yah tersebut. Sing turu tangi, bolu. Engko tak ketok turu, ambakan ah, ini, Nah, eh, tayyib. Uyassaruna laha. Apa uyassarun? Hah? Terman. Ayo eh, turun, Wa yassaruna laha apa? Dipermudah bagi mereka untuk ru'ya. Fadlan minhu wa ihsanan subhanahu wa ta'ala. Ini murni karunia dari Allah murni karena ihsannya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan itu. Tapi alul bidah, ya kan, diberi nikmat seperti ini nggak mau. Wah ini bukan makna yang sebenarnya, ini makna majazi. Ya, gini. Melihat nikmatnya Allah, melihat pahalanya Allah. Nah. Dan semisalnya, kalau Allah terlihat nggak bisa. Dalilnya Pak Lantaroni. Latu trikuhu al absor dan yang semisalnya. Ahmad, gambar mat, nggak bukuan gambar mat, tulisan keramik keramik rusak lu. Tapi perhatikan itu. <clears throat> Tapi hadis berakam sab'al wa arba'mi'a awas sabah awas salatin. Harus bernomor 7437. Jadi ada sini ya, gua ada yang kita baca ini hadis yang benar-benar nikmat besar bagi kita. Ya kan? Sekali kita baca, iman kita semakin hidup. Kalau lama kita baca, bisa jadi kita juga enggak tersentuh dalam perkara ini. berarti kalau enggak baca enggak dapat ru'yah. Ya cuma kelebihan membaca hadisnya adalah semakin apa? merasa besar nikmat pada kita. Ini adalah keuntungan kita membaca hadisnya Rasulullah SAW. Ya kan? Di sisi yang lain, ya kan? Taklim seperti ini adalah kita yakin dikelilingi oleh para malaikat. Sayap-sayap mereka mengepakkan, dikepakkan untuk para talabatul ilm. Betapa untungnya. mudah kita diberikan taufik untuk senantiasa sabar dan istiqomah dalam <clears throat> menjalani mencari ilmu seperti ini. Baik, perhatikan. Qala Imam Bukhari qala hadatsana Abdul Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Ibn Syihab an Atta'i bin Yazid al-Laitsi an Abi Hurairah qala anhu an an-nasa qalu Ya Rasulullah, hal naro Rabbana yaumal qiyamah. Tengok. Ini lagi, lebih gamblang lagi. Hadis dari Abu Hurairah telah radhiyallahu ini. Bahwasanya manusia mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hal naro Rabbana yaumal qiyamah?" Coba bayangkan. Kalau seandainya ru'ya itu adalah perkara yang nggak mungkin, perkara yang mustahil, tentunya permintaan yang mustahil ini adalah akan ditegur oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Selain pertanyaan-pertanyaan yang mustahil, yang nggak mungkin untuk Allah itu dilihat, tentunya akan dijelaskan. Kamu kok tanya macam-macam dan semisalnya. Pertanyaan yang aib atau yang nggak layak, ya kan? Karena pertanyaan dari para sahabat itu banyak, ya kan? Macam-macam pertanyaan Pertanyaan dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu umat ijabah dan umat umat dakwah banyak. Ada yang bertanya untuk menguji, ada pertanyaan untuk apa? Untuk merepotkan yang menjawab dan macam-macam pertanyaan. Seperti Yahud datang kepada Nabi, tanya untuk apa mengu menguji. Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan para sahabat, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana ya mal kiamat. Fakal Rasulullah SAW, hal tudaruna fil kamari latal badar. Coba, gak diingkari. Tidak diingkari isi pertanyaannya, seandainya pertanyaan perkara yang mungkar. Perkara yang aib. Tapi perkataan, pertanyaan yang sifatnya apa? Pertanyaan yang perkara-perkara yang sifatnya itu bukan perkara yang mungkar sehingga diberikan suatu perumpamaan dari Rasulullah SAW. Hal tudaruna fil kamari lailatal badr? Apakah kalian ketika melihat bulan matahari apa bulan ini pada bulan apa? Apakah kalian melihat bulan pada bulan purnama tanggal 14? Kalian ragu bahwa saya itu bulan? Kalau lah ya Rasulullah nggak ada madorot sama sekali, nggak ada keraguan sama sekali bahwasanya itu adalah bulan purnama. Qala farqudaru nafis raja laisa sahabun apa kalian tudoruna bisa mendapatkan madorot dalam melihat matahari yang matahari tanpa adanya penghalang dari awan pun? Kalau ya Rasulullah tidak ya Rasulullah. Mereka bilang tidak ya Rasulullah. Kalau fa innakum satar fa tarawna kadzalika. Nah, Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian melihat gambar pada siapa? Allah tarawnahu kadzalika. Kalian akan melihat Allah Kadalika. Seperti kalian melihat bulan dan melihat apa? Matahari tanpa adanya penghalang sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mungkar. Bagaimana sekarang ini orang banyak mengingkari akan terlihatnya Allah pada hari kiamat. Nah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya an-nasa yamal kiamat. Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayakulu. Maka Allah berkata, Fayakulu. Man kana ya'budu say'an falyatba'hu. Fayatba'hu man kana ya'budu samsa as-samsa. Jadi nanti juga perkataan Allah didengar. Fayakulu. Jadi nanti juga perkataan Allah didengar oleh mereka. Perkataan Allah dalam hati hari itu, maka naya ya'budu syai'an faliyat ba'ubara. siapa yang menyembah sesuatu, maka supaya ia mengikutinya. Ini satu selain Allah taala. Nah, maka orang yang menyembah matahari dia mengikuti matahari. Wajatba'u man kana Abdul al kamar dan orang yang dulunya di dunia mengibadai bulan maka dia mengikuti bulan. Wajatba'u man kana Abdul tawagit tawagita dan yang dulunya di dunia menyembah togut, para togut juga akan mengikuti para togut. tawud itu jamak dari kata togut. Nah, dan tawud itu sebagian pernyataannya alul ilm malayin. Tahu malayin? Jutaan. tawud itu. Syekh Mubil mengatakan demikian. Tawagid malayin, jutaan. Nah itu. <clears throat> Wa tabqa hadhihi ummatu fiha syafi'uha aw munafiquha. Syakka Ibrahim fa ya'tihimullahu. Dan tersisalah umat ini. Ya kan? Fiha syafi'uha. Di hari itu hari kiamat syafi'uha aw munafiquha. Walau saya tentang makna syafi'uha ini. Atau munafiquha. Ibrahim ragu tentang makna tentang lafaz yang benar syafi'u ataupun munafiquha. Fayatihimullahu maka datanglah Allah Ta'ala. Tengok di sini. Allah maka itu datang. Telah dikumpulkan Allah datang. Fayaqul maka Allah berkata, Ana Rabbukum. Saya adalah Rabb kalian. Fayaqulun hadza makanuna hatta ya'tiyana Rabbuna. Maka penduduk di hari itu, manusia di hari kiamat mereka berkata ini tempat kami sampai datang kepada kami Rob kami. Faidah jaha Rabbuna arafnahu. Maka bila datang Rob kami, kami akan mengenalnya. Fayatimullahu fi suratil lati yarifuna. Fayaqulu ana rabbukum. Maka datanglah Allah kepada mereka dalam bentuk yang mereka telah mengetahui bentuk itu. Maka Allah berkata, "Ana rabbukum saya Rabb kalian." Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nanti dilihat benar-benar. Ya kan? Benar-benar dilihat oleh orang-orang yang beriman. Benar-benar dilihat, bukan sembarangan kemudian menafikan dengan kata majas dan yang semisalnya. Saif. Fayaqul maka mereka berkata anta rabbuna Maka mereka berkata engkau adalah Rabb kami, maka mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menyembah matahari ikuti matahari, yang menyembah bulan mengikuti bulan, yang menyembah apa? Sesuatu yang maka dia mengikuti sesuatu, tadi. Wa yudrabu siratu baina dhahrai jahannam. Kemudian dipasang sirat jembatan di antara ya kan? Punggungnya jahanam. Fakunu ana wa ummati awwala man zuha Maka aku kata Nabi dan umatku paling pertama orang-orang dari Bani Adam yang melintasinya. Yujiz aja, yujizu melintasinya dan melewatinya. Wa yatakallamu yawmadin illa rusul. Pada hari itu nggak ada seorang pun yang berbicara kecuali para utusan Allah. Wa da'wa rusul Idin Allahumma sallim sallim. Dan dakwanya para utusan Allah di hari itu doanya ya ini Ya Allah selamatkanlah kami selamatkanlah kami salim salim. Mana salim? Selamatkanlah kami. Nah. Wa bi jahannam kalalibu dan di jahanam ini ada kalalib. Apa kalalib itu? Pengait-pengait seperti durinya pohon sakdan. Nah, pohon sakdan ini memiliki duri pohon yang berduri. Di jahanam ini ada beberapa pengait-pengait. Ya kan? Seperti durinya pohon sakdan. Gara la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Akan tapi tidak diketahui, tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eh? Apa? Atasnya? Ah, iya. Tajakallah khair. Nah, hal ra'aitum sa'dan kata Rasulullah Apakah kalian, apakah kalian pernah melihat sa'dan? Jadi pohon sa'dan. Kalau naam ya Rasulullah, iya wa Rasulullah. Kalau di sini mungkin apa? Pohon yang berduri, durinya panjang-panjang apa? Pohon apa? Hah? Hah? Apa? Salah, mosok salah. oh, sing ini ricanjang, ngerti ricanjang? Duri, pohon namanya pohon duri canjang. Wong Jawa ngarani ricanjang. Dawa-dawa. Duri ini. Di, kalau di sini entah kalau sadan ini entah gimana bentuknya kita nggak tahu karena ini pepohonan yang ada di daerah Arab sana. Taib. <clears throat> Fa'innaha mislu syauki sadan. Kalalip tadi, kalali pengait-pengait tadi adalah seperti durinya sadan. Sauk itu duri. Tahu? Saukun itu duri. Kalau pakai kof apa? Kalau pakai kof, apa artinya? Kalau pakai kaf, duri. Kalau pakai kof, rindu, saukun. Nah, nah itu. <clears throat> Gara la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Nah, melainkan tidak ada yang mengetahui tentang kadar besarnya tadi kalalit pengetahuan kecuali Allah. Taktafun nasa bi a'malihim menyambar manusia dengan sebab amalan-amalan mereka. Pengait-pengait tadi menyambar manusia terkait dengan sebab amalan mereka di dunia. Faminuhumul mubaku bagiya bi amali awil musaku bi amalihi. Faminuhum al mukhordalu awil mujaza. awnahu summa maka di antara manusia yang melewati jembatan tadi yang dipasang di atas jahanam, nah, ada yang bagia bi amali, musaku bi amali, ada yang diikat dengan amalannya. Dia nggak bisa bergerak. Musak diikat. Wabil mukhordal, awil mujaza. Nah. Ya ini bisa ya lepas, ada yang lepas ada yang enggak. Dari jembatan tadi atas jahanam. semua yatajalla. Nah, kemudian terjala ini olah alam mananya apa? terjala ini apa? Terang. Nampak hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibad wa arada ay yukhrijaha bi rahmati man arada min al-nar amara al-malaikata ay yukhriju minan nar. Sehingga apabila selesai ya Allah Allah selesai dari membuat keputusan di antara hamba. Dan Allah menginginkan untuk mengeluarkan dengan rahmatnya Allah siapa yang ingin dikeluarkan dari penduduk neraka, Allah memerintah para malaikat supaya malaikat mengeluarkan dari neraka. Siapa? Mankana kana la yusyriku billahi Tengok. dikeluarkan dari neraka orang yang tidak siapa yang tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Inilah keutamaan tauhid. Ini termasuk fadlu tauhid keutamaan tauhid. Miman aradallahu ayyarhamahu dari orang-orang yang diinginkan Allah untuk dirahmati. Miman yashhadu an la ilaha illallah dari kalangan manusia yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah fayarifunahum finnar fi asari sujud maka para malaikat tadi mengetahui mereka-mereka yang ada di neraka dari asar sujud dari bekas sujud yang ada dalam jidat mereka. Nah. Tak Takulun naru ibn Adam illa asar sujud. Api itu memakan anak Adam kecuali tempat yang dikatakan apa? Asar sujud. Asar bekas sujud yang ketara di situ, enggak termakan oleh api. Allah ala nar antakula abar sujud. Allah mengharamkan atas neraka akan memakan bekas sujud. Fayakhrujun namanya dan maka mereka keluar dari neraka. Ini juga keutamaan tentang sholat. Ini keutamaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan seorang dia itu adalah ahli ibadah, ahli sholat. untuk ya. hisu terbakar mereka sebelum terbakar. Yusuf alaihi ma'ul hayat. Maka dituangkan yusabbu. bu ya subbu. Disiram, dituang. Fi'il amarnya atau subba. Ya kan? Subba atau usbub. Jadi kalau anda memerintah kawanmu, tuangkan satu gelas untuk saya teh. Subba li saya. Nah, Nah, no, no, bagiannya. Muslim. Pakai kursi yang tinggi sih Baik. <clears throat> Jadi perhatikan di sini. Fa yusuf alaihim ma'ul hayat, maka disiram mereka ini dengan dengan apa? Dengan nama ma'ul hayat, air yang dengan air itu bisa menghidupkan mereka. yang butuh natah tahu kama butul hibbatu fi hamilis sail. Maka mereka tumbuh. Nah, tumbuh mulai tumbuh persemi Nah, bersemi di bawah air itu sebagaimana berseminya bijian. Sebagaimana tumbuhnya mulai ngerti apa? Matai apa matai itu? Nah, baik. Jadi perhatikan sebagaimana tumbuhnya hibah, hibah apa? bijian hibah, apa hibah? kalau hub cinta kalau hibah bi, biji habun jamannya apa? ayo siapa yang tahu jamaknya habun ayo Pak Musin ayo Ami Darmusi ayo Ami Abu Musa habun hububun hubub kok kelihatan yang ngelih sebagian apa ini nah baik <clears throat> jadi sebagaimana tumbuhnya bijian fi hamil sail hamil sail yakni mahmul sail hamil mananya mahmul yang dibawa oleh arus yang mengalir itu namanya sayla hamil mana mananya mahmul sing digowo biji-bijian sing hanyut dengan adanya air yang mengalir biasanya apa nempel di pinggir-pinggir sungai kemudian tumbuh itu namanya apa hamilu sail biji-bijian yang dibawa oleh arus air yang mengalir kemudian di bibir-bibir sungai itu tumbuh biji-bijian namanya apa? Hamil, sel mananya mahmul. Hamil di mana mahmul? Seperti Said di mana apa? Mas'ud. Nah, gitu. Paham dong? Said mananya apa? Mas'ud. Nah. Baik, Habib mananya apa? Mahbub. Seperti itu. <clears throat> Thumma yakhruhu Allahu min al ibad. Kemudian Allah selesai dari memberikan keputusan di antara para hamba. Wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhi nar. Tengok. Maka tersisa seorang laki-laki dari mereka mukbilun. Apa mana mukbil? Datang menghadap. Biwajhi dengan wajahnya 'alan Wa akhir alinar, dukulan al jannata. Dia adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Fayaqulu ay rabbi isrif wajhi an anin Maka dia berkata, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Dia tadi datang dengan menghadap ke neraka. Coba bayangkan. Ketakutan. Maka dia bilang, wahai Rabbku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qabasani. Ha? Fa innahu qad qasabani. Qasabani rihuha waharokoni zaka ura. Jadi di sini apa? Khosabah. Jadi ya apa? Tahunya neraka benar-benar sudah menyakiti dia dan membakar aku. Nah, zakanya akan jelaskan nanti kesabian Bas. Ini apa? Para apinya. Fayadullah masya'a ayyadu'a. Maka dia menyeru kepada Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah ayat ayyadu'a yakni dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kok beliannya ngeling <clears throat> jadi lama dia berdoa kepada Allah atau kata apa Allah ilha dan benar-benar meminta kepada Allah ya kullahu hal asaita in utita dalika hal asaita asaita ah, in uhtita antas alani gairahu hal asaita apakah kamu masih punya harapan naik minta kepada aku selainnya jika kamu diberi itu dipalingkan wajahmu dari neraka apakah kamu masih berharap minta kepada aku selain dari apa yang kamu minta jika kamu telah diberi permintaanmu tadi dipalingkan wajahmu dari neraka Fayaqulullah, wis enggak, aku enggak minta selain itu. yakni dengan takutnya dia dengan api neraka kita oleh Allah apakah kamu masih punya harapan jika kamu tadi beri permintaanmu tadi minta kepada selainnya selain dibandingkan wajahmu dari neraka yang enggak enggak ini mesti kutawai cuma itu ini menunjukkan bahwasanya neraka adalah benar-benar mengerikan La wa izzatika la as'aluka ghairuhu. Bahkan di perkuat dengan sumpah wa izzatika demi keperkasaanmu wahai Allah aku nggak minta kata selainnya selain engkau palingkan wasaku dari api neraka fayu'ti rabb apa fayu'ti rabbahu min min uhudil wa mawati qamasya'a maka dia laki-laki tadi memberi kepada Allah memberikan kepada Allah apa? beberapa perjanjian apa yang dia inginkan untuk diberikan janji oh, saya sudah wis nggak minta selainnya wis janji benar-benar janji nggak akan minta selainnya itu wayuk tahu min uhudin wa mawasiqa fayusrifullahu wa nar maka Allah mengabulkan permintaannya dipalingkanlah wajah dia dari neraka. Ini adalah menghindarkan belum terakhir keluar dari neraka. Faidah akbar alal jannah waro'alat sakata masya Allah Maka apabila dia ini menghadap datang kepada surga dan melihat surga dia diam. Masya Allah ayaskuta diam. Seberapa lama yang Allah inginkan kita nggak tahu berapa lama dia diam nggak ngomong. Qadimni ila babil jannah warabku. Ya kan? Ajukan aku kepada bab surga. Fayaqullahu lahu alasta qad a'taita ah, uhudaka wa mawasika wa mawasikaka. Mawati koka. Allah tas'alani goro dali ladi uhtita abadan wa tilka ya bani adam ma'adharoka. Nah baru masuk datang dia minta apa minta selain nyawa minta apa minta supaya di ajukan dia diantar ke mana bab surga maka di Allah berkata kepada dia bukankah kau telah memberikan perjanjian-perjanjian kamu bahwasanya kau nggak minta aku selain apa yang telah kau diberi tadi selama-lamanya Nah, itu wailaka bukan wailaka bukan wailaka wailaka ya benar adam ma'azaroka celaka engkau wahai ibnu Adam ma'adzaroka apa adar ini ma apa ini ma ta'ajubiyah hmm. eh, ma'adzaroka bukan ma'adzaroka alangkah ya kan alangkah gampangnya kamu berkhianat dari janji nah, baru janji-janji janji sebentar saja langsung apa lupakan janjinya nah ini ya benar Adam ma agdaraka ghadir nah wahai benar Adam alangkah gampangnya kamu ini me mengkhianati janjimu fa yaqulu ay wa rabbu wa tu'ullah. maka dia berkata wa rabbu dan dia berdoa kepada Allah hatta pula sampai dia berkata hal asaita in utita dalekan anla antas ala ghairahu fayakul la wa izzatika la as'aluka ghairahu seperti tadi dia minta kepada lagi dan dia berkata Allah berkata kata yakulah al asaita in u'tita apakah kamu punya harapan lagi jika diberi apa yang kamu minta tadi akan minta selainnya kayaknya kamu nanti akan minta lagi selainnya dia bilang enggak wa izzatika la wa izzatika demi Keperkasaan kamu ya Allah nggak minta selainnya. Wa yu'til ma sya'a min uhudin wa mawafiqah. Kemudian dia laki-laki tadi memberi kepada Allah apa? Memberi kepada Allah lagi janji-janji dan mau mawasik ya kan ikatan-ikatan janji nggak minta lagi fayuqaddimuhu ila babil jannah maka Allah mengedepankan dia memajukan dia kepada pintu surga Fa'idha qama ila babil jannah ilfahqat lahul jannatu. Maka bila dia ini masuk ke dalam pintu sampai pada pintu surga infahqat lahul jannatu far'ama fiya minal habrati was sururi. Nah, jadi ini apa? Surga langsung membukakan, membentangkan apa yang terkait dengan nikmat yang ada dalam surga maka laki-laki tadi melihat surga apa yang terkait dengan keindahan berupa hadro wasurur nikmat yang sangat besar Fayaskutu masya Allah yaskutu maka dia diam panjang lama diam sesuai dengan kehendaknya Allah dia diam berapa lama semuanya kemudian dia berkata ayat adkhilni al jannata minta lagi dia masukkan aku kepada surga. apa? yaqulullah alasta qad a'taita udaka wa ma wasiqaka alla tas'ala gharama utita. Bukankah Allah memberikan janji wahai Ibnu Adam? Beberapa janji yang sangat banyak engkau enggak akan minta selain apa yang telah diberi. Fa yaqul wailak maka berkata wailak ya Ibnu Adam ma agdaraka. Celaka engkau wahai Ibnu Adam, alangkah gampangnya kamu berkhianat. Fayuqalu maka dikatakan pada orang tadi Airok la akunu asqa khalqika fala yazalu yad'u hatta yadhakallahu minhu maka dikatakan wa Airok la akunu asqa khalqika asqa ini adalah sim tabdil nah, aku nggak akan mau menjadi benar-benar dari hambamu yang paling sengsara yang paling selaka maka dia senantiasa berdoa sampai Allah ini ketawa ya tahakullahu minhu Allah mengetawakan dia minhu dari dia faidah dahika minhu kala lahu udkhulil jannah maka tatkala Allah ketawa dari orang tadi berkata kepada dia masuk langkah kepada surga faidah idza kala qala lahu tamannahu tamannah Nah, apabila ketika ada masuk surga, Allah telah berkata ada dia. Ketika dia masuk ke surga, Allah berkata dia tamanna. Sobat kamu, perangananganlah anganlah kamu. Tamanna. Tamanna, tamanna, tamanna itu fi'il amar. Tamanna. Bertamanilah engkau, berangan-anganlah engkau. Fasalah rabbahu wa tamanna. Maka dia minta kepada Rabbnya dan dia memiliki banyak angan-angan. Taman apa? Angan? -angan angan-angan. Hatta Allah ya la yudzakiruhu sehingga Allah sungguh mengingatkan orang tadi ya puluh kada wa kada dia berkata kamu kini kamu kini hatta in qata'at bi al amani sampai akhirnya apa semua angan-angannya terputus nggak ada lagi angan-angan kalau Allah dzalika laka wa misluhu ma'ahu ini adalah apa yang kau mendapatkan haknya dan semisal semisal ini bersama apa yang telah kau angan-angankan ini menunjukkan bahwasanya nikmat surga betapa banyak betapa besar ini penduduk yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk ke surga terus bagaimana dengan yang pertama-tama dan yang pertengahan dan sebelum orang ini Hah? menunjukkan bahwasanya nggak bisa diperkirakan nggak pernah telinganya mendengarnya nggak pernah mata melihatnya di du dunia maka ya kuat perhatikan ya kuat janganlah kita ini semuanya tergiur dengan nikmat dunia yang cuma sementara dan cuma sangat sedikit ini yang paling penting inti dari hadis kita ini adalah saya kita dinasihati dengan hadis ini mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita bahwasanya nikmat dunia ini sebanyak apapun yang kita harapkan yang sudah kita capai kita dapatkan nggak berarti sama sekali dengan nikmat yang ada dalam surga Nah kalau itu bagi orang yang diberikan kesabaran dengan kemiskinan dan kekurangan di dunia itu semuanya nanti akan diganti lebih banyak adapun yang di dunia ini mendapatkan banyak kenikmatan ya kan belum tentu akan membahagiakan di akhiratnya Inilah hadis yang sangat besar, sangat agung. Bahwasanya permintaan kepada Allah adalah permintaan yang bentuknya adalah apa? Elha. Allah ayulehu elka elha. Terus menerus meminta. Baik. Itu tadi hadis yang kita baca, sarahnya insya Allah kita baca di waktu yang akan datang dan tadi sebagian kalimat yang mungkin belum terartikan dengan sempurna bisa dilihat langsung kepada kawamis, komus-komus dan yang lainnya. Ya kan? Karena ilmu kita terbatas, maklumat kita terbatas. Bagi yang memiliki pengetahuan lebih luas, kita ucapkan terima kasih sehingga sampai wadah kita tentang faedah-faedahnya. Alhamdulillah.